karyawan karyawati staf TU tukang usung-usung oh, tukang urek-urek anak-anak sekalian para siswa yang ganteng-ganteng baik yang kuning maupun yang ireng serta para seswi yang ayu-ayu baik yang kuru maupun yang lemu. Pada peringatan tahun baru Islam 1433 Hijriah di madrasah yang kita banggakan, yang kita cintai ini agar waktu yang tersedia bisa efektif dan efisien. Saya sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa bil ilmi wa man arada al akhirata fa bil ilmi Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala Profesor Dr. Michael Hurt Muhammad is the best general of what if the great man. Lo sampean kira nek wis kiai terus gak iso bahasa Inggris. Kiai zaman sekarang itu juga harus bisa bahasa Inggris. Saya dikit-dikit bisa. I sing and the two. Tuling I belum new. Tuh bahasa Inggris I sing and the two. Aku ngising nendur waktu. watu. Tuling I belum new watu nengguling guling aku kecemplung banyu. Tuh. Saya jadi ingat ketika masih sekolah di tingkat seperti kalian. Bahasa Inggris itu mudah. Pokoknya angger no ngarepe dikasih the itu jadi bahasa Inggris. Kan gitu toh. Eh, Pohon pisang yo the bok, Ngunai Kelapa muda degan. Menyentuh bahasa Inggrisnya demek. Enak menetes itu bahasa Inggrisnya the lever. Jadi mudah melihat yang the delok. Tiba law sor Bahasa Inggris juga itu ae. Tidur ya bahasa Inggrisnya dekok gitu. Kalau wanita hamil itu degek. melakukan kan ngomongin deh. Anak-anak sekalian To the point saja Saya ceramah pakai metode Jogja Dijujuk saja Biasanya orang pidato Ceramah Sambutan Itu pasti ada kata pembukaan e, Pertama-tama Marilah kita memanjatkan syukur Karena syukur tidak bisa memanjat sendiri Emangnya syukur nggak bisa memanjat sendiri apa? Kok pakai dipanjatkan segala? Itu yang sering disalahartikan biasanya yang kedua anak-anak orang pidato, orang ceramah itu kedua kalinya solawat serta salam. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita. Iku nek junjungi lo kapan? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Iki wong sing ora ngerti rumangsane Rasulullah iku pegawai PLN. Lah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, tukang listrik. Ini perlu diluruskan, sudah sering saya sampaikan, mungkin sebagian di antara anak-anak sudah pernah dengar ceramah saya. Minat mati ilan nur. Min dulumatil jahli ilan nuril ilmi. Min mati syirki ilan nuril iman. Dan seterusnya. Rasulullah itu berhasil mengeluarkan dan membebaskan manusia dari kegelapan peradaban. Maka di awal tadi saya sampaikan komentar dari seorang profesor yang berwarga negara Amerika Serikat. Dia bukan Islam, dia orang Nasrani, itu mengakui kehebatan Rasulullah. Seorang pemimpin atau tokoh itu dikatakan hebat apabila bukan hanya diakui oleh orang yang sekelompok saja tapi yang di luar kelompoknya pun mengakui itu berarti orang hebat kalau diakui oleh kelompoknya saja itu belum hebat biasa tapi kalau di luar kelompoknya mengakui itu hebat termasuk ini Profesor Dr. Michael Hart itu seorang warga negara Amerika Serikat, agamanya Nasrani. Dia mengatakan Muhammad adalah pemimpin terhebat di dunia. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya 22 tahun lebih dikit mampu mengislamkan dunia, membawa perubahan yang besar dalam peradaban kehidupan manusia. Luar biasa, anak-anak sekalian, Betapa di Amerika Serikat itu sekarang Islam udah 12 persen. Inggris, Prancis itu Islam terus setiap hari orang bersyahadat, setiap hari orang bersyahadat. Sampai eh, kantor kependudukan Amerika Serikat itu merilis sebuah pernyataan Islam is the fastest growing community Islam itu agama yang paling pesat perkembangannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton juga mengatakan Muslim is the fastest growing in America. Islam itu agama yang pesat perkembangannya di Amerika. Bahkan oh sa satu ketika ada sebuah uh, seminar, ada sebuah seminar di sana di Haiti itu pembahasannya sudah is Islam uh, truly American religion. Orang ngarah cetok we. Apakah Islam ini akan menjadi agamanya orang Amerika? Di sana itu setiap hari orang bersyahadat. Anak-anak mungkin pernah dengar ada Quran dibakar di sana. Tapi ternyata sekarang di Amerika Serikat itu buku yang paling laris itu dua, salah satunya Al-Quran Paling laris Banyak restoran-restoran yang menyajikan makanan-makanan halal khas Islam Bahkan di pertokoan di di di super supermarket itu wanita-wanita di sana itu udah mulai pakai jilbab. Jadi kalau di sana mulai pakai jilbab, di sini malah wanitanya mulai lepas jilbab. Itu bedane Amerika kalau Ameriki. Itu bedanya California sama Kaliote. Jadi konoku mulai pakai jilbab, sini malah mulai lepas jilbab. Rasulullah berhasil mengeluarkan dan membebaskan manusia dari kegelapan peradaban itu seperti yang tergambar dalam suratul Fatihah itu anak-anak minal maghdubi alaihim waladdallin. Dari yang pertama Adolin kesesatan. Membebaskan manusia dari segala macam akidah yang enggak benar, diajak untuk meninggalkan sesembahan, kepercayaan, ketergantungan kepada selain Allah menuju iya karena butuh wa iya nasta'in menyembah hanya kepada Allah Memohon pertolongan pun hanya kepada Allah Ini saya ingatkan kembali hati-hati Akhir-akhir ini kita prihatin bahwa Di negara kita berkembang berbagai macam Aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan Anak-anak sekarang itu kalian harus hati-hati Ada aliran yang anti syariat Anti syariat Jadi sholat itu katanya tidak penting yang penting eling, ora usah jengkang-jengking, ora usah meledang-meleding. Urip ming sak derma sak madya sing waspada sing prasaja ora usah neko-neko apik karo tangga ora ganggu wong liya ora kanca itu sudah sempurna. Hati-hati. Ada lagi yang model ekstrim, itu yang tataruf, yang irhabi, yang keras, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah. Itu kiai disalahkan, ulama disalahkan, Kitab kuning disalahkan, madhab empat disalahkan, Rasulullah itu disalahkan. Sampai-sampai Allah dikritik. Jadi berani mengkritik Tuhan. Itu biasanya itu yang di televisi pakai jubah, terus batu ewireng ireng karonya kali pentungan, wow Akbar, wow Akbar, tapi ngeproi motor. Ini orang yang nggak ngerti dikira maknanya Allah Akbar ki ayo dong ngeproi motor sweeping sana, sweeping sini, maaf. Seperti itu. Aliran-aliran yang keras terus demo, demo, demo. Demo itu yang dijadikan alma mater agama, pakai embel-embel Islam. Awang demo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku sing teko etan. Lah sing teko kulon pakai selayar putih tulisannya subhanallah. Lah sing teko lor berok-berok Astagfirullah. Hasan teko kidul nggo sepanduk kok wedi tulisi la ilaha illallah. Kabeh demo. Polisi yang bingung. Batine polisi wong-wong ki apa demo utawa ngejak tahlilan gitu. Akhirnya polisi nganjir no tengah no. prit Al-Fatihah. Ada yang modelnya kayak gitu. Maka maaf anak-anak tolong yang ada aliran-aliran yang keras-keras seperti itu Gak usah digugu, gak usah diragan Ada lagi yang liberal Liberal Itu agama hanya difahami dengan akal Kalau logis Masuk akal, diterima Tapi kalau tidak masuk akal Dia tidak mau menerima Padahal Dalam beragama itu tidak semuanya harus masuk akal Agama itu Yang pertama iman baru dipahami dengan akal. Mbok logis, mbok gak logis, pokok kudu dilakoni kalau itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Ndak harus masuk akal. Orang dalam beribadah itu ndak semuanya masuk akal anak-anak. Nek sama nangen-nangen salat itu ndak masuk akal. Kenapa orang ruko itu kok harus merkungkung? Kenapa orang sujud itu kok harus meleding? Itu kan yang ndak masuk akal. Kalau semuanya harus masuk akal, kalau ndak masuk akal, ndak mau nerima, saya takut arek-arek ngene iki ora gelem wudu. Soalnya itu ndak masuk akal. Lah wong ngentut itu kan membatalkan wudu to. Sing ngentut bokong. Lah nek wudu sing diraupi kok rai. Wong rai orang melok bebret. mesinnya kan yo bokong sing bebret gitu to sing salah. pokok opok ngono. Lho kok raine wong rai ra melok salah ra perkara. Ini koyoke ora masuk akal, tapi sesungguhnya masuk akal. Hanya akal kalian yang ndak gitu. Seperti misalnya anak-anak ada yang sakit mata, ingin sembuh, moro ning mantri atau ke dokter, minta suntik, yang sakit mata, yang disuntik hmm, kok gak moto. Bokong yang disuntik tapi mata sembuh. Seperti itu. Makanya saya ingatkan lagi, saya ingatkan pernah ada aliran sesat namanya Al-Qiyadah Islamiyah. Itu pendirinya ngaku jadi nabi. Namanya Ahmad Musadek Al-Gendengu. Jadi nabi kok pelorak-pelorok kaya pindang. Itu belum lagi yang fenomenal yang namanya Mirza Gulam Ahmad. Itu juga ngaku jadi nabi. Lawang India kok ngaku jadi nabi. Niku nek dalil yo caya ya caya ya caya ya caya ya Lo Nabi India kok. cukup aja gak apa-apa wis nah, ngene. Engko lek nabine teko India dalile gak yo bumbune gule ketumbar kemiri jahe. Ya Allah, alirannya musodik yang namanya Al-Qiyadah Islamiyah itu sudah diharamkan oleh MUI tapi sekarang itu masih ada pengikutnya di kota-kota besar itu masih banyak hati-hati kata musodik sholat itu ndak fardu ndak wajib puasa Ramadan ndak wajib haji pun ndak wajib ingin masuk surga cukup membayar 600 ribu dijamin surga ini suargone bani itu biar anjini ada lagi setelah itu aliran sesat <clears throat> namanya salamullah namanya Bagus Salamullah. Pendirinya seorang wanita, dia ngaku juga jadi nabi, namanya Lia Aminuddin. Itu bikin komunitas kerajaan dinamakan Kerajaan Eden. Boheden Bohedan, ya Dia mengklaim punya pengikut udah ratusan ribu. Si Lia Aminuddin itu setelah dinyatakan sesat, tangkep sama polisi, begitu ketangkep polisi, eh dia ngaleh makune malek jadi malaikat Jibril. Jadi ini sejarah anak-anak lagi iki ono malaikat Jibril kecekel polisi. Ya anak-anak sampean ndonga ae muga-muga sebentar lagi yang ketangkep malaikat Israel. Itu kalau ketangkep bener, oh gak ono wong mati. Soalnya tukang jabut nyawa di penjara. Ini lucu, kemarin si Lia Aminuddin itu baru keluar dari penjara sekitar 4 bulan yang lalu mungkin. Itu pas ditanya sama e, reporter salah satu televisi swasta, kebetulan saya pas nonton. Itu ditanya e, Bu Lia, lo untung panggilnya kok Bu Lia, kok ndak Mama Lia? Kalau Mama Lia artinya kan binatang menyusui toh. E, Bu Lia, apa yang ibu keluhkan selama berada di dalam penjara? Itu dia yang jawab, saya itu selama di penjara sering sakit perut dan sering mules perut saya. Saya lihat itu, dengar itu sampai tertawa saya. Terbahak-bahak, terngekek-ngekek dan termehek-mehek. Aku guyul lakak-lakak sampai dilokno bujuku kok. Sing sama guyu ki apa kok lekak lekak dewi Enggak, iki ya neng malaikat kok mencret ya aku yang Malaikat kok mencret. Coba di Malang itu pernah ada wong gendeng namanya Yosman Roy. Dia mengajarkan sholat. Sholat itu boleh diterjemah. Jadi pakai bahasa masing-masing. Ya umumnya yo ya kalau orang Indonesia Indonesia. Yo ya oleh nganggu bahasa Jawa, yo ya oleh nganggu bahasa Inggris, yo oleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa apapun kata Yosman Roy. Jadi kelompok mereka itu kalau sholat takbiratul ikhramnya bukan Allahu Akbar, Allah maha besar jadi imam sholat jamaah juga diterjemah anak-anak Bukan kok pakai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. dia ngimami sholat ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang menjadi raja pada hari kiamat. Lagi lah imame rondo endel yo Diwocok kaya puisi. Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan Diterjemah Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus Jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat Itu waladolinya itu Terus makmume bareng ya ndak amin diterjemah kabulkan. Nah, ini umpama dijarno, wo kacau orang jamaah. Jamaah di masjid kan orangnya macam-macam. Imamnya Jakarta, orang Betawi. Nanti makmum ada yang orang Prancis, Inggris, ada yang dari Jogja, Solo, ada yang dari Babat, ada yang dari Madura, kacau. Baru takbiratul ikhram macam-macam. Yang imam orang Jakarta takbir pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget. Lah, sing wong Solo bahasane halus, gelamit Gusti Allah. Ageng sangat. Itu yang dari Inggris punya bahasa sendiri God is the greatest. Lah sing wong babat nek takbir gak ya Allah kawedi. wedi. Lah Madura tambah ra karo-karuan takbire. Wong Madura nek takbir Allah Maha Jeraja tak yeah. Aduh. Gak karu-karuan itu nanti jadinya. Ini yang pertama dibebaskan Rasulullah. Yang kedua dari al-maghdubi alaihim yang dilaknat. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang dilaknat itu maksudnya kalau zaman saiki eh, budaya barat yang materialistik, yang kapitalistik, yang individualistik, yang hedonistik, wis pokoke tik-tikan. Kowe ra cetha ya wis salam dadi goblok. Gaya hidup kedonyan. Anak-anak sekalian, ini udah sering saya sampaikan di mana-mana karena memang penting. Kita itu sekarang udah masuk ke wilayah jahiliyah modern. Modern tapi jahiliyah, jahiliyah tapi modern. Kalau jahiliyah dulu itu bongsone Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sofyan, terus pakai abu-abunan gitu termasuk Abu Gosok bareng kuwi. Itu tuhannya banyak. Tapi masih bisa dihitung dulu. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala, reco-reco, patung-patung di sekitar Ka'bah yang dianggap Tuhan itu kurang lebih ada 360-an. Banyak tapi masih bisa dihitung. Jahiliyah modern saat ini saking banyaknya Tuhan sampai tidak bisa dihitung. Sekarang itu ada Tuhan komputer, ada Tuhan internet, ada Tuhan Twitter, ada Tuhan Facebook, minimal Tuhan tank top, ayo laptop wi, Tuhan HP, paling gak Tuhan televisi. Karena ada Tuhan televisi itu, maka belajar males, kadang-kadang ada tugas dari sekolah, PR gak digarap. Perkara mentengno wanita tercantik di dunia surti. Sampai PR ora dikerjake. Lah sekarang maaf orang sekarang kalau udah di depan televisi itu ngalang-alai wong ibadah seperti orang ibadah saomah sak keluarga isok kompak di depan televisiku ikhlas-ikhlas duduk khusyuk tawaduk tumak ninah istiqomah dan berjamaah bapak imamnya ibu anak-anaknya jadi makmum nah, kalau udah di depan televisi itu mau sholat isak berjamaah tidak bisa dengar azan yo hayya ala sholat Apa? Enak tuh suaranya. Oh, no, Lagi roh aku suaraku enak. Ya memang pantas saya itu pernah juara dua lomba azan tingkat provinsi Jawa Timur. Tapi pesertanya mek loro kuwi. Di depan televisi nek wis kadung dogros nang TV. Denger azan, mau sholat jamaah ambil sajadah karpe apa buddha lagek melangkah rong langkah karo penyiari disentak kok pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami ngono tak yang samik na wa atokna akhirnya sajadah diuncal no mana apa mana sing lanang-lanang wah tingkatnya malah tingkat dukur tingkat qiyamul lail bangun malam jam 2 setengah tiga tangi tahajud madep keblat Real Madrid musuh Barcelona. Jadi wis luar biasa. Kalau yang perempuan itu pinter-pinter ngatur manajemen waktu. Jadi yo iso ibadah tapi tetap bisa mengikuti perkembangan dunia sinetron. Jadi sebelum sinetron mulai persiapan wudhu DC. Mari wudhu pas sinetron kait nonton sinetron. Nanti begitu sponsor agak panjang tinggal sholat dipercepat. Selesai sholat pas kait mana sinetronnya nonton. Sponsor kedua wiritan cepet-cepetan. Jadi <laughs> nanti sinetron bersambung ibadahnya rampung pas. Ya Allah, hidup di zaman seperti ini mohon maaf anak-anak sampai segala sesuatu diukur dari materi. Entah sekarang ora usah semayan kok yo ya podo kabeh. Orang dikatakan hebat, sukses, berhasil itu bukan karena ilmunya, akhlaknya, prestasinya, ibadahnya, bukan, tapi karena kekayaannya. Rata-rata seperti itu. Lek ana wong sugih iku dianggap sukses, kerja tiga tahun iso duwe perusahaan macam-macam, semuanya ngarani sukses. Tapi nek ahli ibadah iku melarat yura ora diarani sukses. Saya sering mencontohkan ana bocah nom mergawe Jakarta Setahun torong tahun mulai satu tuku motor sing nggih omah kabeh ngarani cah kaele sukses tenan. Saiki jajal neng wong tuwek, mundak tuwek mundak sergep jamaah, mundak tuwek mundak ahli ibadah ra mulai-mulai ke masjid, kira-kira eneng tora ra sing ngarani sukses. baik kale sukses tenan. Husnul khotimah tambah tuwek tambah ahli ibadah sergep jamaah. Husnul khotimah baik sukses baik ra ngarah. Tambah dirasani lek neng wong ngono baik kok ora mulai-mulai ke masjid Paling wis krasane ape mati ya kowe ngono. jadi <clears throat> Dadi nek sugih dihormati, nek melarat ora diopeni. Sampai ireng-ireng mantan nilai dulu. Masing sugih tumpahannya motor api api. pokoknya Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tutip, buka Rukoya, buka jaminah. kuwi tumpakane Fortuner, Innova, EPV, Avanza, Xenia. Tapi sing bahasane Ratemi, Sundari, Supiah, Rumijah, Kasmining, Rumika. Ngono ku ya kol tepak. Lha sing numpak mobil mewah bangsane Fortuner Innova Avanza EPVC niku sangune yo ya enak-enak. Buah pir, apel, jeruk, lengkeng, anggur, ngombene Sprite, Fanta. Aku nah, sing numpak mobil mewah, sing numpak kol pak sangune ya ote Tahu isi, tempe, lomboke akeh. Ngombene es teh diadai plastik kayak selang. Tekan gon ngantenan nih lho. Sing medun ke motor mewah ku ya kinyis-kinyis, mingis-mingis. Mentong-mentong, moblong-moblong koyok sundel. Medun ke mobil sandale jinjit dawur, gelungane rambut kawedhis padha bane prauto. Neng karo nyangkeng tas, pantes nek melaku dijentik-jentik jentik-jentik pantes. Tapi sing medun ke motor tepak ya ora rupa-rupa wong kok. Lambene nyonyor kabeh kakenete-ote neng rambutnya dawul-dawul ketera angin jenenge celah luntur tekan pipi lambik lambe jebre, jebrer kabeh bengese luntur tok kene medun kokol tepake sandal jape sisean nyangking kerdus ya mbah kok iso ngono kok katek dibeda-bedakan ini yang berusaha untuk dihapuskan oleh Rasulullah. Maka mari kita mengambil teladan dari Rasulullah karena memang Rasulullah itu adalah teladan. Dalam segala aspek kehidupan beliau ada teladan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari sebentar kita bersama-sama bersolawat agar majelis peringatan hijrahnya Rasulullah ini betul-betul barokah. Nanti saya baca terus kalian semuanya nyaut bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa gitu. Apal tuh ya? Nah, yang tidak bisa tolong sing gak iso. Ya yes, pokoke mangap-mangap ngono ae. Nera iso kok ape piye kok. Ya ben ketok pantes kok. Wis ngono ae. karena <laughs> kita tak rungokno kok nek bauan ter macane berarti iso kabeh. Nek macane mak alon-alon berarti akeh sing mau mangap, mangap. Muhammadun basyarun laisa kal basyari بل هو كالياقوت بين الحجر يا ربي بال Nanti bae ora ana sing mangap-mangap tok. Muhammad itu manusia Tak selazimnya manusia Di antara bebatuan Dia bagai mutiara Ya Rabbi bin Waghfir lana ma مضى Muhammadku Muhammadku Dengarkanlah seruanku Aku rindu, aku rindu Kepadamu Muhammadku Ya Rabbi bil Baligh maqasidana Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi Ku tanamkan dalam hati Ku amalkan sejak dini Ya Rasulullah Ya Rafi'a syani Ini tadi saya kan di kendaraan dengar itu solawat hadat seenake mari ngono kan terus sing cilik-cilik nyauti siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya ya Rasul Salamun alaik ya Rafiq habis. Ternyata anak-anak orang mengapal as-solo letok. Dijak ya Bil Mustafa ya apal. Salut untuk MTSN model lekat. Kalau boleh saya ungkapkan anak-anak meminjam istilahnya almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. I love you aku cinta padamu. Oleh karena itu tolong cintaku padamu jangan sampai luntur gara-gara sikap kalian yang tidak proaktif selama ceramah ini berlangsung kayak omong-omong dewi, jawil-jawilan sak kancane dan sebagainya itu akan membuat cintaku padamu ternoda. Oleh karena itu tolong anak-anak sekali lagi tolong tolong tolong jangan kau nodai cintaku padamu. Sebelum saya lanjut agar lebih khidmah, kalian semua saya harap untuk melaksanakan GTM. Gerakan tutup mulut. Nek gak paham GTC gerakan tutup Co Orang ngaji itu pirantinya tiga, telinga, otak, hati. Setiap keterangan yang disampaikan kalian terima dengan telinga yang sehat, kemudian diolah dengan otak yang hidup, cerna dengan hati yang jernih, insya Allah nanti akan muncul menjadi perilaku-perilaku yang utama. Anak-anak sekalian, karena kehebatan Rasulullah itu sampai kita itu dikatakan sebagai kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Tapi coba sekarang kita introspeksi, kita muhasabah, layakkah kita, pantaskah kita disebut umat terbaik itu? Maaf, yang ke sini naik sepeda motor itu bikinan negara mana? Jepang. Coba Hyundai Korea. Nokia Swedia. Eh, Kawasaki Jepang. Coba ayo BMW Jerman. Ayo coba Honda Jepang, Yamaha Jepang, Suzuki Jepang bareng Winko. Oh, soto eh, sate Madura, pecel Madiun gudeg Jogja. Jadi orang kuntum khaira ummatin itu namanya, tapi kuntum ummatan badokan. Sing diangen-angenku badokan ae. Malu kan kita? Coba ayo anak-anak. Kita ini mayoritas Islam. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi konsolidasi budaya kita kalah dengan yang lain. Objek-objek wisata di kita yang dikunjungi wisatawan mancanegara itu yang rame bukan milik kita, milik orang lain. Coba Borobudur rame, bahkan termasuk salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Itu bukan milik kita. Prambanan bukan milik kita, Bali itu rame rakaruan wisata bukan milik kita. Ya alhamdulillah kita mulai ada wisata religi, Sunan apa wali songo wali songo wisata wali songo wisata wali songo tapi umpama sampean karo guru sampean sok wayah liburan niku dijak wisata ditawari wali songo apa nang Bali milih ndi ngene lho Pak ingon-ingon sampean ngene modele apa kok ngono mergo gurune yang ngono Lah nuwun sewu. Iki ora urusannya sampean gue. Maka sampai kadang ada pepatah kalau dulu pepatahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu dulu. Sekarang ndak guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Loh iya Pak, murid sekarang sama murid dulu itu beda kok. Ngono hati-hati karo murid zaman sekarang. Kapan-kapan naik diterangno. Ya alhamdulillah kita mulai ada wisata religi Wali Songo itu. Di Tuban ada Sunan Bonang, tapi yang ramai bukan Sunan Bonangnya, eh, alun-alun sama bum. Saya itu setiap habis ngaji dari daerah apa Rembang dari sana Lasem itu setiap pulang itu neng bum ya Allah jenenge cah nom-noman manuk manukanku sak pirang-pirang. Bawen dino. Di Lamongan punya kebanggaan wisata Sunan Derajat, tapi Derajat jauh kalah ramai jika dibanding dengan W. Ngapal. Sehingga anak-anak misalnya kalian ke luar negeri ditanya sama orang luar negeri, "Where are you from, Mister?" Bapak dari mana? Dijawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Mereka dengar Indonesia langsung komentar, "Indonesia, Bali is good." Bali hebat. Bali is good. Yang dikenal memang Bali yuk. Kita misalnya kepingin mengangkat Islam dengan mengatakan buat ngampel Moskow is good. Oh yang hebat itu Masjid Ampel. Dia dengar Masjid Ampel penasaran. Kok lebih hebat dari Bali? Tanya dia, where ngampel Moskow? Di mana Masjid Ampel? Kita jawab, in Surabaya. Di Surabaya. Loh dek ini kerungu Surabaya langsung. Surabaya, Doli is good. Gitu itu yang dikenal itu. Malu kita. Ayo coba. Lebih-lebih nanti dalam disiplin ilmu pengetahuan, anak-anak tolong ini penting. 5 menit lagi. Kita kalah juga. Saya pernah membaca sebuah buku karangan Profesor eh, sebagai profesor wong pinter ngono Lali jenenge yo. Ngono ra pinter yo ora di profesor kok. Ternyata anak-anak Master IQ Indonesia itu menempati ranking 154 dunia. S3 doktor Indonesia itu terendah keempat di dunia. Indonesia baru keren kalau lawan Myanmar, lawan Kamboja, baru keren. Lawan yang lain, hmm, oek. Paling sugi dokter, paling kaya dokter itu negara Israel. Israel itu luar biasa. Setiap satu juta penduduk 12.600-nya adalah dokter. Saben penduduk satu juta wi doktore 12.600. Makanya Amerika Serikat nggak mungkin berani sama Israel. Israel perang musuh negara manapun dibela sama Amerika. Kenapa? Lawang produk senjata dan eh, teknologinya Amerika itu grand makernya orang Israel tenaga otaknya orang Israel. Maka tidak ada ceritanya Amerika musuh Israel. Setiap satu juta penduduk 12.600-nya doktor. Coba, Amerika hanya 5.700-an dari setiap satu juta penduduk dokternya. Terus Jerman 5.000. Terus India itu kelihatannya kan negara terbelakang. Hobinya kan nyanyi itu India. Pacaran nyanyi, mangan nyanyi, ngising nyanyi, wong tuane mati nyanyi jotosan nyanyi kan nek nyanyi nyanyi itu dia tumpah iwae lumai wae bojone ku kucek-kucek tangi iku hobine kan mek nyanyi tok to itu Tapi ternyata anak-anak, halo. Anybody home? Setiap satu juta penduduk India itu dokternya 3.500. Loh. Spanyol Aman garo Spanyol. Pucuk ilang walor. yang kau teko Spanyol gue. Nek becak ya petang tahun tok kono paling <clears throat> Tapi metu widang ya kena muter palang ngono. <laughs> Itu juga begitu setiap satu juta penduduknya hampir empat ribu dokter. Kita Indonesia dari setiap satu juta penduduk dokternya 62. Tepuk tangan untuk Indonesia. Coba isin ngantek pernah ada ungkapan kalau orang Jerman itu andaikan otaknya dihargai setiap satu gram otaknya orang Jerman itu harganya seribu dolar otaknya orang Amerika setiap satu gramnya harganya dua ribu dolar Otaknya orang Jepang lebih mahal lagi Setiap 1 gram harganya 3000 dolar Otaknya orang Israel lebih mahal lagi Setiap 1 gram harganya 5000 dolar Otaknya orang Indonesia paling mahal Setiap 1 gramnya 100 ribu dolar Kok mahal? Karena masih orisinil Ratau dinggu Paling yang dilapi nggo sampo ngono Ada konferensi internasional tentang kemajuan zaman. Itu masing-masing negara berkembang dan maju anak-anak e, mengirimkan delegasi, mengirimkan mengirimkan satu utusan dan delegasinya itu membanggakan kemajuan di negara masing-masing. Dari Amerika itu angkat tangan. Negara saya Amerika luar biasa, konstruksi bangunan berkembang pesat. Negara saya mampu bikin gedung pencakar langit sampai tingkat 100. Itu peserta yang lain seakan tidak percaya. Ah, masa kok sampai tingkat 100? Dia berkilah, ya ndak 100 ke bawah sedikit lah. 70, 80. Ngono. Jepang kalau oh, negara saya teknologi pesat perkembangannya, negara saya itu mampu bikin pesawat Challenger dalam satu detik dia bisa berputar sepuluh kali, sak detik muter peng 10. Peserta negara lain seakan tidak percaya, ah masa satu detik kok muter sepuluh kali? Ya enggak sepuluh kali ke bawah sedikit lah. 7 8 kali. Pokoknya jawabannya ke bawah sedikit. Giliran Indonesia, Indonesia. Kalau di negara saya yang maju itu ilmu kedokteran. Dokter di negara saya itu hebat kalau ada wanita yang hamil tua mau melahirkan, itu bayinya bisa keluar dari pusar. Metu teka udel. Negara lain kan tidak percaya. Ah masa kok bisa mengeluarkan bayi dari pusar? Hebat banget. Kata Indonesia, ya tidak dari pusar ya ke bawah sedikit lah. Sampai orang luar negeri itu rata-rata udah bisa sampai ke bulan dia. Wong luar negeri wis iso idek-idek bulan. Indonesia iso e mangan jajan terang bulan. Nek ape riyo geger inceng-incengan bulan. Malu kita ini tugas kalian untuk bagaimana agar Islam ini maju di pundak kalianlah maju tidaknya agama tentang ilmu dan akhlak itu sebagai modal utama untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Anak-anak sekalian, terakhir saya pesan soal akhlak. Setelah kedisiplinan tadi udah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka akhlak, akhlak, akhlak penting. Akhir-akhir ini maaf, cari anak terutama di kalangan remaja yang moralnya bagus, akhlaknya api, sulit. Gak gak Kalau dulu Bocah lanang urung rapi diarani bujang. Itu bujang untuk yang belum kawin. Sekarang bujang itu sebutannya babu-babu diterjang. Ini kita prihatin. Iki betah ya, limang menit enggak saya. Hah? Dua jam. Oh ya sama sampean apa ini rong jam rapopo aku tak mulai sih ya. jadi <laughs> apa melorowong wong Tekan apa itu mau? Akhlak. Hati-hati anak-anak sing lanang-lanangku sekarang itu banyak maaf bermunculan penyakit kelamin bahkan Jawa Timur termasuk ranking tinggi soal penyakit AIDS. Kenapa sampai kena AIDS? AIDS itu tulisannya kan AIDS, AIDS. Itu gara-garanya yo AIDS, anunya itu dimasukkan sembarangan. Jadi Ora adune barang. Ini hati-hati, makanya pendidikan-pendidikan seperti itu, pendidikan moral, pendidikan karakter itu juga perlu pengenalan. Mohon maaf Bapak Ibu guru, sekarang banyak lembaga pendidikan tapi lembaga karakter yang masih jarang. Kalau lembaga pendidikan berjamuran di mana-mana, mulai tingkat pos PAUD, PAUD, TK, RA, sampai fakultas perguruan tinggi, banyak di mana-mana lembaga pendidikan, tapi lembaga karakter yang jarang. Saya belum pernah dengar, belum pernah lihat ada satu perguruan tinggi yang persyaratan diterima menjadi mahasiswa dan mahasiswinya harus teruji dan terbukti berakhlakul karimah. Belum pernah ada. Pokoknya lulus tes diterima meskipun tukang copet, tukang mendem, bajingan tengik pokoknya lulus tes, diterima. Itu fakultas agama Islam kadang-kadang. Untuk menjadi sarjana, yang penting bisa menyelesaikan skripsi sarjana. Meskipun dia pernah menghamili dua ibu kos dan memperkosa tiga orang pembantu. Pokok bisa menyelesaikan skripsi, lulus dari SAG, Sarjana Alam Gaib. Yo karena memang bukan lembaga karakter kok. Jangan disalahkan lembaganya, wong bukan lembaga karakter kok. Yang nah, penting dia memenuhi syarat yang ada di situ udah. Maka di sini sekali lagi pentingnya pentingnya lembaga-lembaga pendidikan itu berpikir tentang karakter, berpikir tentang karakter. Maaf anak-anak sekalian, saya gigu, arek-arekku ini iki dikongkon pakai sarung seperti ini dianggap kuno, malah ana kancane sarungan digojoloki, kowe apa sunat neh, ngono kuwi. Celana api api engko incere dengkul dibedah. Ngono kuwi. Terus kupinge ditindik, rambutnya jebrak. Awake beg gambar sing jaran, sing tekek, sing kodok sing sapi, kaya kebun binatang melaku Lengono sing disiri ya, naik kaji. Kajine ya moh, nduk bapak ra seneng nek kowe oleh bocah kuwi. Wong bocah kaya garangan nanyang-nanyangen ngono kok. Sing apik sama nek pengen dipek mantu kaji macau sing apik. Baju takwa, baju koko, sarung, kopiah linteng. Liwat ngarepe omahe kaji penampilan. Nek tas sing sak beluluk-beluluk ngono kae. Terus tasbihne umetno, penampilan kok wer wer wer. Pak Kaji ben seneng, hmm, santri cah. Tasbih sak kepel-kepel. Wiritane apa, Pak? Ya sak isomu waca apa kono Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Wer, Sulawesi, Sulawesi. Ora kok senengane seperti itu. Iki sing lanang, sing wedok alhamdulillah tambah nemen. Loh kalau masih tingkat sanawiyah kayak kalian niku sik apik, ora kaken pola. Wis macake biasa, alhamdulillah biasa ora kaken pola. Saya itu pernah Ya diundang ngaji acara seperti ini di salah satu sekolah, tapi gak saya sebut sekolah mana. Iku ah Allah. Sekolahnya kan bukan sekolah kayak kalian gini. Iku lek noto guru ku ya sing wedok nggo ngarep, sing lanang nggo nguri. Nah sing wedok ku wis salah ora pakai jilbab, neng terus roke iki cawekek cekak. Neng ngatek mulus mulus. Lah aku tau kiai saya rondo enom ya susah aku Ya Allah, saya itu berpikir, ya Allah, ini musibah apa barokah ini. Diwasiki dosa, ra diwasi kok eman wong kutuk ngono ku arang-arang. Nah, saya itu sampai ndak berani lihat. Wis aku nyawang nang mburi sing lanang, tapi mau ngelirik arang-arang. Masya Allah lah piye nek aku serawani melek ombo wis ngene ngaji kumbean. Nangger melek ketok ngono kuwi. Engko nek merem ra roh bocah-bocah. Dadi solusine aku ya melek, ya merem, ya Alhamdulillah nek aku seneng. Subhanallah, lek sik nang sanawiyah nang desa macake santri gak kaken pola, biasa gelem ngaji, gelem salat. Tapi coba engko lek wis mampu kota besar, apa Jakarta, Surabaya wis maleh kabeh wis, lambene dicet. Eh, wis mulai alise diaspal. Idepe diwalik juwentit sak moto-moto pisan. Wis mulai pakai sidu, pakai es kulin. Wis gak ana es kulin ya es teh. melakuin ini saya biasa, letter I, seret Begitu kota besar letter Z, seret seret seret seret seret, seret. Zigzag melakukan Apa mana sing jenenge pakaian ya Allah pakaian nek sing ngene iki burkut-burkut apik kalau wis mambu ngono iku pakaian sing disenengi iku sing melevet melevet press body Nanti tikungan-tikungan awake cetha kabeh sing prapatan sing telon iki kewetok kabeh Nama melevet mentek-mentek ngono kuwi dadi pokoke gampangane sing mentol ya ketok mentol, sing mentul ya ketok mentul, sing mentil ya ketok. Ya awake apik ngono ngawake sak sumpele bom. Kelambine mentek-mentek. Digawe mlaku e, metu suarane kok kok kok kok ngono kuwi. Kadang seperti itu kok gregetne wong kok. Ada lagi model Landung ngisor iki landung, tekan ngisore polo, landung, tapi belekane daukur tembus Bengawan Solo ini. Dike melaku iso sret, sret. Saya pernah ngisi acara kemanten. Saya datang tak lihat wah alhamdulillah pelayannya berukut-berukut, ndukur jilbaban, ngisor landung, terus kelambine ya landung, hm, seneng aku ngene iki. Ora isin aku nggawa sorban. Mereka pakaiannya berkut-berkut Bareng nyugui balik kita ya, kegeri bolong ombo sama Allah padha wae -tiba. Ini maaf sing wedok-wedok no. banyak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan. Itu gara-gara sing wedok roto-roto. ya memang dia pakaiannya menantang dan merangsang kok. Eh coba lah sampean pakaiannya berukut, insya Allah aman, insya Allah aman. Paling wong lanang godo sama liwat ini, Allah masih lala magnet, ngono toh. Nek pakaiannya berukut lo sak banter bantere lanang nakal nek godo paling assalamualaikum ngono. Assalamualaikum ngono tok. Tapi nek pakaianmu menantang dan merangsang, hmm, hmm, hmm, jebol gue. bocah saiki mulane, nduk sing wedok-wedok dadi cah wedoke cara jambu lho jambu. Jambu ku nek sek pentil, udah-udah titik rapopo, aman. Tapi begitu rodok gede, bungkus, buntel. Kena apa? Ndak dipangan, codot. Kena sek cilik-cilik udah-udah titik rapopo, aman. Tapi wis ana wiyah munggah, bungkus sing rapet mendak dipangan codot-codot milenium tentang moral Engko iku baru pakaian, belum lagi omongan. Eh, eh saiki mambu kota besar ngomong cara Jawa wis ora gelem kok. Bahasa Indonesia, lu gue. Oh, guayae iki lho. Wong cah plaosan kok engkek men. Nang toko ditakoni karo wong, "Nduk, Hampir nanti, Nduk? Gue mau ke toko gitu lho." Lah maem nondi kok ana toko dhewe? Mamaku mbah-mbah. Kalau papa lagi ngarit. Bapak ibu nih ya rasa kemenyek. Wong oh, saiki subhanallah. Maaf, terus lagi kalau sama guru. Halo, ketemu karo gurune wis kuliah, takoni karo guru ketika di sanawiyah, gurunya sanawiyah ditakoni dari mana emangnya gue pikirin gurune yo kato to capek deh saiki lu subhanallah anak-anak maaf ini yang paling akhir murid sekolah zaman dulu gue gak pati pinter tapi ilmunya manfaat ilmunya barokah kenapa akhlak sama gurunya luar biasa Saiki pinter-pinter tapi kenapa ilmunya tidak manfaat, kurang barokah karena akhlak sama gurunya kurang. Dulu, tolong dulu ketika bapak ibu guru itu masih bapak ibu guru kalian, para ustadz ustadzah kalian itu ketika masih sekolah sama guru itu hormatnya luar biasa, takzimnya luar biasa. Ini yo misalnya ono bapak ibu guru pas lungguh-lungguh ndek ngarep. Mau lewat di depannya itu tidak berani nyebal kono gurek dalan cari jalan lain sana. Soalnya ini ada bapak ibu guru mau lewat depannya ini tidak berani, golek jalan. Saya gak ana guru lunggu lunggu ape lewat Mencolot, dapat mencolot tok no, ambek ngentut wisano. Pret ngono gurune dipentuti. Tahadusan bin mas saya tidak sombong. Saya sekarang sudah yo rondok terkenal ya. Bahkan Bukan hanya di Jawa kemarin baru 8 hari saya di Sulawesi. Besok tanggal 21 sampai 26 ke Samarinda. Februari setengah bulan balik papan dan Banjarmasin. Lo betul sampai wong Jepang lo nelpon minta pengajian. Cuma aslinya wong Indonesia, dia domisili di sana. Saya kaget, Pak Yai bisa ngisi ceramah di Jepang. Duh, ini dari Jepang. Iya Pak Yai. Lo kok tahu saya? Udah beredar di sini Pak Yai ceramah Pak Yai di sini ramai beredar itu loh Pak Yai yang kulhuaile itu loh Pak Yai Astagfirullahaladzim jadi nah ini maaf maaf saya itu kalau sama guru saya yang ketika saya masih di MI itu sampai sekarang setiap saya ketemu salaman aku tak cocok tangannya jabat tangan saya cium tangan beliau kenapa saya ngerti satu tambah satu sama dengan dua itu dari beliau. Itu guru matematika saya. Saya ngerti dua kali dua sama dengan empat dari beliau. Tanpa beliau saya nggak bisa seperti ini. Padahal saya ki corok pangkatnya wis dua raku. Ya kok ngenyek. Tapi subhanallah sampai saat ini pun saya setiap ketemu guru-guru saya itu jabat tangan saya cium tangan beliau. Saya tetap hormat takdim sama beliau ngono tak saiki ku nek nang karo gurune allah Kata Sayyidina Ali, Imam Ali yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Apal terah sampean? Padha be aku ya apal. Apalku ya mek kuwi ya. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya itu kotanya ilmu dan pintu gerbang untuk masuk ke kota itu adalah Ali. Karamallahu wajah. Nah, Imam Ali yang oleh Rasulullah disebut seperti itu, itu mengatakan anak abduman man 'allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Dia mengajar saya, saya diajari kalau seret yang niki alif mek diulangi kutok itu saya siap menjadi budaknya. Andaikan saya disuruh kerja gaji dan hasil dari kerja saya diambil, diminta oleh beliau, saya siap. Saya dijual, saya siap. Itu Imam Ali. Sekali lagi anak-anak, kalau ingin ilmunya barokah, manfaat, etika, akhlak, tata krama, biar kita eh, betul-betul uh, bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita sambung pada acara yang lain kalau saya diundang lagi Ora diundang neh ya wis kok. Karena Yogi ya Wes awan, Wes sumuk, aku dhewe yo ya sakno sampean. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan uh, Bapak Ibu guru kita, orang tua kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir batin, selalu dibimbing oleh hidayah Allah, mendapatkan pertolongan taufiknya Allah, sehingga mampu mengantarkan kalian menjadi generasi yang tangguh berkualitas solehin solehat. Kita doakan juga mudah-mudahan madrasah tercinta ini mudah-mudahan betul-betul menjadi madrasah yang manfaah, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وتلاميذنا واهلنا ومن حضر في مجلسنا هذا خصوصا تلاميذ مدرسه ثانويه نكري موديل بابات يا الله من اهل العلم واهل التقى واهل السنه الجماعه واهل القران العظيم والصلاه في دارني ولا تجعلنا واياهم من اهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير